Naam, kita melanjutkan pada <clears throat> cabang yang kelima <clears throat> Naam, yaitu cabang yang kelima dari al-matlabus tsani yaitu al-huquq ghair maliyah yaitu hak-hak para istri terhadap suami <clears throat> dari hal-hal yang tidak terkait dengan harta. Naam. Cabang yang pertama adalah muasyaratu zauja zauja bil ma'ruf. Bermuamalah dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Cabang yang kedua adalah wiqayatu zaujatihi minan nar, yaitu menjaga istri dari api neraka. Dan cabang yang ketiga adamul idrar bizaujah, yaitu tidak memadaratkan istri dan cabang yang keempat wujubul adli bainaz zaujati wa dharratiha wajibnya berbuat adil di antara para istri dan madu-madunya. Dan yang kelima al-farul khamis adalah ghiratul rajul ala zaujatihi yaitu kecemburuan suami terhadap istrinya. Nah, maka ini merupakan salah satu dari kewajiban suami terhadap istrinya atau hak istri terhadap suaminya yaitu bagaimana suami memiliki kecemburuan terhadap istrinya dan Syekh rahimah hafidahullah taala menjelaskan cabang yang kelima ini dengan beberapa bentuk akan tetapi sebelumnya kita bacakan keterangan beliau hafidahullah taala terkait dengan al-far'ul khamis tersebut yaitu ghiratul rajul ala zaujatihi Berkata penulis Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala al-wajibu 'ala zauji an yaghara 'ala zaujatihi min kulli adan yalhaquha min ghairihi wa huwa min a'zami huquqi zaujati 'ala zawjiha wa hadzal janibul mahmudu yahtaju ila naw'in min tafsili ma'anihi wa wujuhihi yang wajib atas suami adalah memiliki kecemburuan terhadap istrinya dari segala kejelekan yang ada atau yang menimpa istrinya dari orang lain. Dan ini merupakan na'dhamu hukuk az zawjah merupakan hak istri yang paling besar terhadap suaminya. Dan sisi yang terpuji ini yahtaju ila naw'in min tafsil yakni cemburu yang terpuji dari suami terhadap istrinya ini membutuhkan rincian dalam makna-maknanya dan sisi-sisinya yakni maksud dari beliau di sana ada cemburu yang tercela pula yang tidak dianjurkan bahkan tidak boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Maka yang maka akan dijelaskan oleh Syekh Hafidzahullah taala mana ghirah yang terpuji dan mana ghirah yang tercela. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal ghiratu karahatur rajuli ishtirak ishtiraka ghairahu ishtiraka ghairihi fima huwa haqquhu wa hiya tashmalu biwasfiha al-am ghirat ar-rajul ala nafsihi wa ala dhawihi wa ahlihi wa ala umumin nas maka ghirah kecemburuan itu adalah karahatur rajul yaitu seorang lelaki yang membenci istiraka ghairihi fima huwa haqquhu yaitu di mana orang lain berserikat di dalam haknya. Jadi seseorang yang tidak senang ya kalau orang lain ikut campur dalam haknya yang menjadi hak dia, milik dia, maka orang lain ikut campur ya dalam haknya tersebut. Maka ini makna daripada al-ghirah yaitu kecemburuan. Naam, yakni kecemburuan yang terpuji barakallahu fikum wa hiya tashmalu biwasfihal am ghiratar rajul ala nafsihi dan ini makna ini mencakup dalam sifatnya secara umum yakni sifat ghirah secara umum adalah ghirahnya seseorang terhadap dirinya terhadap kerabat keluarganya terhadap umumnya manusia wal ghiratu mahmudatun wal ghiratu mahmudatun li anna aslaha karahatul qaba'ih wal fawahish wal muharramat wal atham wa bughduha wa hiya akhassu sifatir rajul asyahmil karim maka ghirah yang seperti itu adalah terpuji karena asalnya adalah dia membenci sesuatu yang buruk sesuatu yang keji sesuatu yang haram sesuatu yang merupakan dosa Naam dan dia benci dan murka dengannya. Dan inilah yang merupakan sifat yang khusus bagi seorang lelaki yang mulia, lelaki yang berakal dan mulia. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aghyarul khalqi 'alal ummah. Oleh karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling ghirah, yang paling pencemburu terhadap umatnya yakni yang paling semangat atau ghirah cemburu terhadap umatnya, yakni umatul Islam. Wallahu subhanahu wa taala asyadda ghiratan minhu dan Allah subhanahu wa taala lebih dahsyat ghirahnya daripada nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'din?" La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni jazakumul khairan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah kalian heran dengan kecemburuan saat maka ketahuilah bahwa aku adalah lebih cemburu darinya yakni sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu Naam, beliau cemburu Adapun aku lebih cemburu dari beliau, yakni cemburu dari cemburu yang yang yang terpuji. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala aghyaru minni. Allah taala lebih cemburu, lebih ghirah dariku. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhumah Naam, yang menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki kecemburuan terhadap umatnya, yakni dalam kebaikan, kecemburuan yang terpuji, yakni Rasulullah cemburu kalau umatnya melakukan dosa atau kesalahan. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pencemburu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala cemburu kalau hamba-hambanya melakukan maksiat atau dosa. Nah, maka ini yang dimaksud dengan al-ghirah yang mahmud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil kusuf. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah al-kusuf yakni gerhana, "Ya ummat Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau khutbatul kusuf wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni umatul Islam demi Allah mamin ahadin tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dari dari Allah Subhanahu wa taala ayazni abduhu yaitu ketika hambanya berzina atau tasnia amatuhu ya ketika wanita berzina Nah, maka di sini menunjukkan para fikum makna daripada al-ghirah adalah yakni ghirah yang terpuji yaitu seseorang yang benci kalau orang lain melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kecemburuan yang demikian itu adalah mahmudah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allah subha, eh, Rasulullah sallallahu alaihi juga bersabda, "Walaisa ahadun aghyara minallahi min ajli dzalika harramal harramal fawahish." Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah Allah taala mengharamkan al-fawahish, yakni perbuatan-perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, وهذا كانت غيرة غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه ولأجل غيرته سبحانه وتعالى حرم الفاحشة ما ظهر منها وما بطن kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala demikianlah kecemburuan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yaitu hamba yang datang melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala cemburu. Wali ajli ghiratihi dengan sebab kecemburuan Allah Jalla wa ala haramal fahisha. Allah mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Li'annal khalqa abduhu abiduhu wa ima'uhu wa ima'uhu. Karena makhluk ini adalah hamba Allah. Naam, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. huwa yagharu ala imaihi kama yagharu yagharu as-sayyidu ala jawarihi ala jawarihi al mathalul a'la. Naam, sehingga Allah taala cemburu terhadap hamba-hambanya. Ya, sebagaimana seorang tuan cemburu terhadap budak-budaknya. Kalau budaknya itu menyeleweng, kalau budaknya itu melenceng dari perintah-perintahnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap hamba-hambanya jika hamba itu melakukan fawahish, melakukan perbuatan dosa yaitu perbuatan-perbuatan keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Naam dan walillahil matsalul ala. Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang tinggi yakni Allah taala memiliki sifat-sifat yang tinggi. Naam, sifat kecemburuan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat kecemburuan kepada manusia hamba-hambanya. Naam. Wa demikian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kemudian beliau melanjutkan wa yagharu ala abidihi antakuna mahabbatuhum li ghairihi tahmiluhum tilkal mahabbatu ala ishqis aswar wa nailil fahishati minha. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap hambanya jika hamba-hamba itu mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, mencintai selain hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia mencintai makhluk ya sama atau melebihi cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cemburu dengan itu barakallahu fikum. Bihaitu tahmiluhum tilkal mahabba yakni disebabkan karena kecintaan tersebut akan mengantarkan hamba-hamba tadi kepada nail al fahisyah melakukan perbuatan keji ya atau rindu terhadap kekejian tersebut Naam, senang dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala cemburu terhadap hamba-hamba yang demikian itu. yakni yang cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada uh, cintanya kepada Allah taala atau sama. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Dan orang-orang yang beriman itu adalah yang paling dahsyat cintanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa hadha huwa al-maqsud bil ghirah fi al maqam huwa ahadu huquqi zaujati ala zaujiha. Dan demikianlah maksud al-ghirah ya di dalam pembahasan ini yaitu salah satu hak istri terhadap suaminya yaitu bagaimana suami memiliki kecemburuan ya di dalam memelihara istrinya dan menjaganya. Yang ayyaghara 'alaiha min kulli adan yalhaquha min ghairihi. Yaitu bagaimana dia suami cemburu dari segala kejelekan yang menimpa istrinya ya dari orang lain sawaun binadratin au ibtisamatin au kalimatin au lamsin au massin au ikhtilatin wa nahwi dhalik sama saja kejelekan yang menimpa istrinya tersebut berupa pandangan atau senyum atau kalimat atau uh, usapan atau rabaan atau ikhtilat percampur bauran dan selainnya yang melanggar daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala maka suami yang cemburu terhadap yang demikian itu maka cemburu itu adalah mahmudah ya terpuji dan wajib bagi suami ya memiliki sifat kecemburuan tersebut. Kenapa? Karena yang demikian itu mimma yakhdah fi diniha au nafsiha au irdiha. Yang demikian itu dapat merusak agama istrinya, merusak jiwa istrinya dan kehormatannya. Famin haqqiz zaujati ala zaujiha an yuwaffir laha hasanatan kafiyatan wa riayatan wafiyatan wa hifdhan tamman. Maka merupakan hak istri terhadap suaminya adalah bagaimana suaminya mewujudkan kepada istrinya hasanatan kafiyah yaitu benteng yang kokoh wa riayatan wafiyah dan pemeliharaan yang terwujudkan wa hifdhan tamman dan penjagaan yang sempurna. Nah, maka itu wajib diwujudkan dipenuhi oleh suami ju dimna hadal haq ma yadmiruhu min amilil ghirati allati tatajalla ba'du wujuhiha fi suwari taliyah kemudian kata Syekh hafizahullah taala di dalam mewujudkan hak ini yakni hak istri ya di dalam eh, terhadap suaminya agar suaminya memiliki kecemburuan maka dalam menjelaskan permasalahan ini ada beberapa sisi atau beberapa bentuk kecemburuan yang wajib ditanamkan atau diwujudkan oleh setiap suami terhadap istrinya yang menjadi hak istrinya. As-suratul ula Bentuk yang pertama, an yaghara 'alaiha in abdat zinataha li ghairi zawjiha wa maharimiha. Yaitu suami wajib cemburu terhadap istrinya jika istrinya menampakkan perhiasannya kepada selain suaminya dan selain mahram-mahramnya. Kama yaghuru 'alaiha in lam yaghudda rajulu al-ajnabi basarahu anha aulam taghudda basaraha anhu wa yanhaha an dzalik wa la yarda sani'aha walau ma'a salamatil qalbi wa husnin niyyah Naam <clears throat> sebagaimana seorang suami cemburu terhadap istrinya jika istrinya eh, jika ar-rajulul ajnabi lelaki yang lain tidak menundukkan pandangannya terhadap istrinya atau sebaliknya istrinya tidak menundukkan pandangannya terhadap lelaki ajnabi dan melarangnya dari yang demikian itu dan tidak ridho dengan perbuatannya tersebut walaupun dengan niat menurutnya salamatul qalbi wa husni andiyah bahwa hatinya yang penting ya tidak ada niat dalam hatinya dan niatnya baik ya maka ini tidak benar ya tetap bagi suami untuk memiliki ghirah dalam hal tersebut. Walaupun istrinya melihat lelaki ajnabi dalam rangka maslaha, niatnya baik, maka tidak demikian karena syariat Islam melarang. Maka suami benar dalam kecemburuannya tersebut. Begitu pula sebaliknya barakallahu fikum. Ya, istri terhadap suaminya. Naam, Lianna niyata al-hasanata la tusawwigul haram. Karena niat yang baik itu tidak membenarkan sesuatu yang haram. Ya, dan ini kebanyakan awam. Ya, selalu mereka beralasan yang penting niatnya baik, hatinya baik. Nah, padahal hati yang baik itu adalah hati uh, hati yang baik itu adalah hati yang mewujudkan apa yang ada dalam hatinya tersebut dalam bentuk amal dengan jawarehnya dengan anggota badannya. Ya, jadi hati yang baik adalah yang mewujudkan kebaikan itu dengan anggota badannya. Itulah ciri hati yang baik, niat yang benar. Barakallahu fikum. Dan ini jelas dalilnya ya di dalam uh, hadis muttafaqun alaih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang ya beliau mengatakan idza hal saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasadat uh, fasada fasadal jasadu kullu. Ya, kalau hal itu baik maka baik seluruh jasadnya, kalau sesuatu itu rusak maka rusak seluruh jasadnya ala wahyal qalb. Ketahuilah yang dimaksud adalah hati. Sehingga hati ya yang baik ditandai dengan amalan jasad yang baik. Hati yang jelek ditandai dengan amalan jasmani, amalan jawareh anggota badan yang jelek. Barakallahu fikum. Maka demikian Islam ya sangat terkait antara hati dengan al-jawareh, al-jasad. Maka walaupun ya dia mengatakan niatnya baik karena itu keluarga, karena itu uh, sepupu ya, sepupu sekali bukan mahram. Ya, seakan-akan bersaudara sebagaimana kaum awam menganggap sepupu itu seperti bersaudara. Sehingga ya melakukan sesuatu yang uh, melanggar Islam, berjabat tangan misalnya atau saling memandang, saling berdekatan padahal berbeda jenis. Ya. Berbeda jenis kelamin yang bukan mahramnya. Maka sepantasnya suami untuk cemburu dan menasehati ya dan melarang yanhaha an dzalik melarangnya wala yardha sani'aha dan dia tidak ridho dengan perbuatan itu walau ma'asalamatil qalbi wa husnin niyyah walaupun dia mengatakan hatinya selamat dan niatnya baik Naam li'anna niyata karena niat yang baik tidak bisa menghalalkan yang haram liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yakni terkait bentuk yang pertama ini ya kecemburuan ya suami terhadap istrinya dalam hal-hal pandangan nah dan juga dalam memelihara uh, farji ya dan juga memelihara auratnya hijabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yakni dalam surah An-Nur ayat 31 ya dan ayat 30 dan 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada kaum mukminin, yakni mukminin yang lelaki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka wayahfadu furujahum dan menjaga farji-farji mereka. Zalika azka lahum. Yang demikian ini, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Naam, yakni lebih menjaga kesucian yaitu dengan menundukkan pandangan-pandangan mereka dan memelihara farji-farjinya. Nah, inna Allah khabirum bima yasnaun dan sesungguhnya Allah taala memberitakan apa yang mereka lakukan. Sebaliknya Allah taala berfirman pada ayat yang ke-31, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan katakan juga kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga farji-farji mereka dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali minha, kecuali memang apa yang telah nampak yang tidak bisa disembunyikan. yakni dari jilbab yang mereka pakai. Pakaian adalah perhiasan. Ya, itu tidak mungkin disembunyikan. Ya, bahkan itu dipakai untuk berhijab menutup diri. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka meletakkan khimar-khimar mereka di atas dada-dada mereka. Nah, jadi di sini khimar ya itu kata Al Imam Al Albani rahimahullah taala dipakai sebelum jilbab ya sebelum jilbab memakai khimar ya dirun dan khimar kalau kita daster atau jubah dengan khimarnya Lalu kemudian memakai jilbab. Nah, jilbab itu pakaian kurung dari kepala sampai menutup ya telapak kaki. Nah, itulah jilbab yang menutupi khimar dan jubah atau daster dirun. Nah, itulah pakaian wanita mukminat. Wala zina zinatahunna jangan mereka menampakkan perhiasannya ya yakni auratnya ya yang menjadi batasan-batasan aurat illa libu'ulatihinna kecuali pada suami-suami mereka au abaihinna atau bapak-bapak mereka au abna ibu'ulatihinna atau bapak suami mereka yakni mertua mereka au abnaihinna atau anak-anak mereka sendiri au abna bu'ulatihinna ya atau anak-anak lelaki dari suami-suami mereka ya jadi kecuali apa uh, suami kemudian bapak mereka sendiri mertua anak-anak mereka ya atau anak-anaknya suami semua itu mahram ya tidak apa-apa dia menampakkan perhiasannya yang ya, dengan batasannya. Nah, au ikhwanihinna atau saudara lelaki mereka, au bani ikhwanihinna atau anak laki-laki dari saudara mereka ini kemanakannya. Au bana au bani akhawatihinna atau kemanakan dari saudara perempuannya. Ini kemanakan dari saudara laki dan kemanakan dari saudara perempuan. Semua kemanakan itu mahram. Au nisaihinna atau wanita-wanita muslimah secara umum. Ya, nisaihinna di sini kembali ke mereka ini mukminat. Maksudnya beda kalau wanita-wanita kafirin, kafirat. Ya, maka mereka tidak masuk di sini. Nisaihinna adalah wanita-wanita muslimah. Ya. Maka tidak mengapa ya perhiasan mereka tampak sesama mereka Yani yang sopan ya dengan batasan-batasannya. Au ma malakat aimanuhunna atau dari budak-budak yang mereka miliki. Ya, ini budak juga tidak mengapa, ya, karena itu milik mahram. Ya, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal atau pelayan-pelayan yang tidak punya keinginan ya terhadap wanita atau atiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa atau anak kecil yang belum tahu tentang aurat perempuan, belum paham. yakni anak-anak yang belum mumayyizah. Ya. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jangan mereka kaum mukminat memukulkan kaki-kaki mereka sehingga diketahui perhiasan ya yang ada pada kakinya tersebut. Ya, ini wanita terdahulu ya perhiasannya di kaki, gelang-gelang kaki itu biasa dipakai oleh wanita-wanita mukminat ya sehingga dalam ayat ini dilarang memukulkan kakinya supaya hiasan itu terdengar ya sehingga diketahui ya oleh lelaki ajanib ya sehingga muncul penyakit. Naam. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai kaum mukminun, mudah-mudahan kalian beruntung. Naam, demikian barakallahu fikum dalam ayat ini walhasil eh, Allah Subhanahu wa taala naam menjelaskan kepada kita baik kaum mukminin suami atau para istri eh, naam untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya yaitu dalam hal memandang dan juga dalam menjaga farji-farjinya kecuali kepada mahram nah maka itu dibolehkan selain dari mahram maka berhak suami bercemburu dan juga sebaliknya berhak istri untuk cemburu nah ini cemburu yang pertama dari surah al-ula ya dari Bentuk yang pertama, naam yang disebutkan oleh Syekh cemburu yang mahmudah, yang terpuji. Naam. Kemudian yang kedua, as suratul thaniya an yaghar 'alaiha in atlaqat lisanaha bisu wal fuhshi wal badha. Yaitu hendaklah suami cemburu atas istrinya jika istrinya itu melepaskan lisannya mengucapkan yang jelek, yang keji dan yang mengandung cacian. Ya. Maka fayazjuruha an dzalik. Hendaklah suami melarangnya, ya, menegurnya. Naam, karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suami yang baik adalah yang cemburu dengan itu dan menasehati istrinya. Ya, istri tidak boleh melepaskan lisannya dengan ucapan yang jelek, yang keji, yang mencaci. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya "La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qauli illa man dhulim." Tidak Allah tidak mencintai orang yang menampakkan ya ucapan yang jelek kecuali orang yang didolimi. Itu pun yang didolimi membalasnya dengan yang semisalnya tidak boleh lebih ya tidak boleh lebih tapi dia membalas yang semisalnya jadi kalau dia misalnya dicaci ya dengan ucapan misalnya kurang ajar ya maka tidak boleh dia membalas lebih dari kalimat tersebut kalau dia mau membalasnya dia pun mengatakan engkau yang kurang ajar ya maka itu orang yang kalau orang yang didolimi dan membalasnya adalah yang semisalnya. Adapun yang lebihnya maka itu juga kedoliman. Kedoliman yang lain diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fa'tadu bimitsli ma'tada 'alaikum." Ya, lakukanlah i'tida, yakni uh, pembalasan bagi orang-orang yang melakukan ya pelampauan batas kepadamu pembalasan yang semisalnya bimithliha fa'tadu bimithli ma'tada alaikum dengan yang semisal. Naam. Adapun lebih barakallahu fikum maka itu diharamkan. Walhasil dalam ayat ini ya tidak boleh seseorang menampakkan ucapannya ya dengan ucapan yang buruk, ya cacian, ucapan keji dan sebagainya. Ya. Maka berhak suami menasehati atau memperingatkannya. Naam, wa kadzalika yaghuru 'alaiha in kallamat ajnabiyan bi khudu'in fil qaul walinin fil khitab. Demikian pula sepantasnya suami cemburu pada istrinya kalau istrinya mengajak bicara lelaki yang ajnabi yang bukan muhrimnya, mahramnya dan suaranya dia rendahkan, dia lembutkan. Ya, maka berhak suami marah dan cemburu dengannya. Fayuhadziruha min hada as-sani. Suami mentahdirnya, memperingatkannya dengan perbuatan tersebut. Walau lil hajah. Sekalipun dia mengatakan dia karena kebutuhan. Ya, wantifai su'il gharad au fasad fasadil qasdi. Naam, walaupun karena hajat atau karena tidak ada tujuan yang jelek, ya, walaupun demikian Tetap suami hendaklah memperingatkan istrinya dengan perbuatan tersebut. Nah, di zaman sekarang ini sangat mudah ya. Wanita-wanita berhijab, bercadar ya di tengah-tengah kaum muslimin yang sekarang merebak ya, tetapi mereka tidak memiliki kecemburuan dan suami-suami mereka tidak punya cemburu. Yaitu membiarkannya keluar menampakkan kedua telapak tangannya, tidak berkos tangan, tidak berkos kaki, mengangkat tangannya, bahkan melakukan eh, video-video uh, atau safety apa? Apa namanya? Selfie-selfie. Nah, barakallahu fikum. Ini semua dilakukan oleh para cadar-cadar sekarang yang banyak ya di tengah-tengah kaum muslimat Nah, yang berdagang ataupun yang berjalan-jalan, yang berkendaraan. Demikian, ya, suaminya tidak punya cemburu. Nah, atau suaminya jahil. Ya. Jahil dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jahil dengan cara berhijab. Ya. Sehingga wajib untuk mereka berilmu, mempelajari agama Allah tentang hijab dan wajib mereka memiliki al-ghirah, yaitu cemburu dan memberi nasihat dan memperingatkan istri-istrinya untuk tidak banyak keluar. Nah, wanita-wanita terlalu banyak keluar tanpa ada tujuan yang darurat ini juga pelanggaran. Ya. Barakallahu fikum Umar bin Khattab diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menegur salah satu istri Rasulullah SAW ya di masa hidupnya. Siapa namanya? Sauda binti Zam'ah. Naam. Sehingga beliau ini termasuk manaqib ya keutamaan Umar bin Khattab. Ya, beliau menegur istri Rasulullah SAW tidakkah turun ayat yang melarangnya. Padahal istri Rasulullah keluar itu ada hajat. Ya. Naam, namun Umar bin Khattab melihat ya hajatnya bukan darurat ya karena mungkin sering beliau melihatnya maka Allah Subhanahu wa taala dengan itu menurunkan ayat. Ya. Yang kemudian setelah turun ayat uh, apa waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal tabarruj wala tar, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula menetaplah kalian wahai kaum wanita-wanita mukminat di rumah-rumah kalian. Ya. Maka setelah itu Sauda binti Zam'a bertekad untuk tidak keluar lagi disebutkan dalam riwayat sampai beliau meninggal. Ya. Dia menahan diri untuk tidak keluar. Barakallahu fikum. Coba kita bandingkan sekarang dengan ummahat-ummahat di zaman kita. Kaum wanita-wanita muslimat, mukminat yang bercadar. Saya tidak berbicara yang tidak bercadar. Ya, yang saya bicarakan adalah yang bercadar, yang menutup wajahnya namun ya jahilah ya tidak paham dengan cara menutup ya aurat dengan benar, cara berhijab dengan benar. Menutup wajah tapi menampakkan kedua telapak tangan, menampakkan kedua telapak kaki, menampakkan lekuk-lekuk badan. Ya, wajah itu perselisihan di kalangan ulama dan banyak ulama yang tidak mewajibkan wajah. Ya, yang wajib adalah lelaki yang menundukkan pandangannya. Ya, dan itu salah satu pendapat dari Imam Al-Albani rahimahullah Naam, dengan ijtihad beliau ya yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Ini dijaga oleh kaum wanita sekarang ditutup wajahnya, namun telapak tangan yang sepakat para ulama itu aurat, tidak ada perselisihan dan juga kedua telapak kaki ditampakkan. Sepakat para ulama haramnya berhijab dengan membentuk lekuk-lekuk badan. Ya. Dari buah dadanya dan dari lekuk jasadnya, ilyahnya, ya, dubur kuku, apa? Dubur dan kubulnya itu haram. Walaupun dia berpakaian tapi mensifati, membentuknya. Ya, itu jauh lebih utama untuk dijaga daripada menutup wajah. Ya, menutup wajah itu mudah. Ya. Di ditutup, disatelkan apa? Hij, eh, jilbabnya tertutup sudah. Ya. Barakallahu fikum. Tetapi mereka menjaga wajah-wajahnya tapi tidak menjaga yang lainnya, yang lebih ya aurat. Ya, yang lebih haram. nam untuk ditampakkan. Barakallahu fikum. Adapun wajah perselisihan yang kencang di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan wajib cadar, ada yang mengatakan sunnah. nam dan pendapat yang roji apa yang dijelaskan oleh Imam Al Albani rahimahullah. Nah, berdasarkan adillah yang sangat kuat, ya, yang sampai-sampai guru saya sendiri, ya, sekian tahun dalam meneliti eh, permasalahan ini, ada satu hal yang beliau tidak bisa membantahnya, ya, dari dalil yang dipakai oleh Syekh Al Albani rahimahullah, para ulama yang lainnya, yang menjadi ya rujukan daripada Imam Al Albani rahimahullah yaitu dalil uh, fadl ya yang melihat wanita yang cantik ya lalu Rasulullah memalingkan wajahnya dia dibonceng oleh Rasulullah ya sampai tiga kali dipalingkan ya oleh Rasulullah SAW Rasulullah tidak memerintahkan wanita itu untuk ber, bercadar ya tapi yang Rasulullah palingkan adalah wajahnya fadl untuk dia tundukkan pandangannya ya Kisah ini turun terjadi setelah turunnya ayat hijab. Ya. Sehingga Syekh mengatakan, mudah-mudahan pada riwayat ini ada sesuatu. Maksudnya ada sesuatu kelemahan. Padahal penelitian beliau sahih. Dia tidak mendapatkan cacat dalam riwayat ini, kisah ini. Ya, dan dipastikan tarikh sejarahnya turun setelah turunnya ayat hijab. Ya, Ya ayuhan nabi kulli lazwaji wa banatika. Al-Ahzab 59. Naam, wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuan, wanita-wanita mukminat seluruhnya, ya yudidina alaihina min jalabibihinna untuk menyulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya dan seterusnya ayah. Nah, walhasil yang kita kritik di sini adalah ya Eh, kecemburuan yang pertama dari suami-suami ya tidak memiliki cemburu apakah karena uh, jahil kalau jahil maka dia berdosa dengan kejahilannya dia wajib ya untuk berilmu dengannya dan memperingati istri-istrinya. Naam. Barakallahu fikum. Yang kedua, ya para wanita, wanita hendaklah mereka juga punya cemburu ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang cemburu terhadap hamba-hambanya ya ketika hamba itu bermaksiat maka kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sepantasnya ya untuk memiliki sifat cemburu naam jika suami kita atau istri kita melakukan dosa atau kerabat-kerabat kita atau saudara-saudara kita untuk kita menegurnya Naam, wallahu taala a'lamu bisawab. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala pada uh, surah yang ketiga dari bentuk-bentuk kecemburuan yang terpuji yang disebutkan oleh penulis Hafidahullah taala. Demikian lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mati? Nah. Ada yang saya lupa untuk saya katakan kepada ummahat. Berhak suami cemburu terhadap HP-HP kalian. Nah, berhak suami cemburu untuk memeriksa HP-nya ya, karena suami adalah pemimpin. Nah, seperti itu barakallahu fikum kecuali urusan-urusan kalian sesama ummahat maka tidak pantas suami mengorek-ngorek ya SMS atau WA terhadap sesama ummahat. Tapi yang lainnya suami berhak cemburu dengannya. Naam. Wallahu alam bisawab.